Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Lima hukum taklifi yang telah kita ketahui bahwa hukum-hukum syariat itu tidak keluar dari lima hukum ini. Ada kalanya hukum itu wajib, ada kalanya mustahab sunnah ada kalanya haram ada kalanya makruh ini empat dan yang kelima adalah mubah atau jaiz maka kedudukan sabar apabila ditinjau dari kelima hukum ini ada sabar yang hukumnya wajib, ada sabar yang hukumnya mustahab, mendub, atau sunnah, anjuran. Ada sabar yang hukumnya haram, ada sabar yang hukumnya makruh, dan ada yang mubah. Ini yang hendak beliau terangkan. Adapun yang berkaitan dengan sabar yang wajib, itu ada tiga macam. As-sabrul wajib thalathatu anwa' Sabar yang wajib itu ada tiga macam. Yang pertama, As-sabru anil muharramat. Bersabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan sabar dalam meninggalkan perbuatan syirik, sabar dalam meninggalkan perbuatan kekafiran, sabar dalam meninggalkan perbuatan zina, sabar dalam meninggalkan minum-minuman yang memabukkan, apa saja yang diterangkan di dalam syariat ini bahwa itu perkara yang haram lalu dia bersabar untuk meninggalkannya. Maka ini jenis sabar yang wajib yang pertama. Yang kedua, as-sabru ala ada'il wajibat. Bersabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam syariat. Sabar dalam menjalankan salat lima waktu, sabar dalam berpuasa di bulan Ramadan, sabar dalam mengeluarkan zakat, sabar dalam menunaikan ibadah haji bagi yang telah memiliki kemampuan, sabar dalam hal berbakti kepada kedua orang tua, sabar dalam hal menyambung silaturahmi, sabar dalam hal berbuat baik kepada tetangga, sabar dalam hal mendidik keluarga dan seterusnya dari hal-hal yang hukumnya wajib. Dan macam yang ketiga dari sabar yang wajib as-sabru al masaib allati la sun'a lil 'abdi fiha kal amradi wal faqri wa ghairihima. Sabar yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpa hamba tersebut yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Seperti penyakit yang menimpa seseorang. Maka Allah Azza wa Jal menjadikan seorang hamba terkena penyakit lalu dia bersabar. Wajib bagi dia untuk bersabar. Di dalam menghadapi takdir Allah Jalla wa'ala yang baik dan yang buruk yang manis dan yang pahit. Kemiskinan demikian pula. Allah Azza wa Jal telah membagi-bagi rezekinya kepada hamba-hambanya. Ada yang dilapangkan rezekinya dan ada pula yang disempitkan. Yang wajib bagi seorang hamba apapun yang menjadi ketetapan Allah Azza wa Jal kepadanya maka hendaknya dia menghadapi dengan kesabaran. Karena itu telah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan takdirnya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Jalla wa'ala melapangkan rezeki hamba yang dikehendakinya. Dan Allah Azza wa Jalla juga menyempitkan siapa yang Allah kehendaki. Maka kita bersabar. Setelah seorang berusaha untuk mencari penghasilan, namun Allah Azza wa Jal menetapkan baginya kefakiran, kemiskinan, maka yang wajib baginya adalah bersabar. Dan kesabaran itu akan menuai hasil yang lebih baik dari kehidupan dunia. Jadi tiga macam kesabaran ini yang merupakan kesabaran yang wajib bagi seorang mukmin dalam menghadapi itu semua. Adapun sabar yang hukumnya mandub, mustahab, Sabar yang dianjurkan meskipun tidak mencapai tingkatan wajib. As-sabru anil makruhat. Seperti bersabar untuk meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Hal-hal yang dimakruhkan. maka seorang mukmin bersabar untuk meninggalkan perkara yang makruh tersebut. Misalnya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum minum berdiri. Antara pendapat para ulama yang mengatakan bahwa secara mutlak minum berdiri adalah haram dan pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bahwa itu makruh. Disebabkan karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW dan para sahabat mereka pernah minum dalam keadaan berdiri. Maka seorang mukmin berupaya untuk berhati-hati. Kalaupun dia berpendapat bahwa minum berdiri adalah perkara yang makruh, bukan berarti seorang bermudah-mudahan untuk melakukannya. Selama memungkinkan bagi dia untuk tidak melakukannya, maka itulah yang lebih afdal. Maka dia bersabar untuk meninggalkan perkara yang hukumnya makruh. Demikian pula bersabar dalam menjalankan hal-hal yang sifatnya anjuran yang tidak sampai kepada tingkatan wajib. Bersabar dalam menghidupkan salat-salat sunnah, salat sunnah rawatib, salatul lail, salatul duha, berpuasa sunnah dan yang lainnya wasabru an muqabalatil jani bimithli fi'lihi demikian pula bersabar dalam membalas perbuatan orang yang melakukan kejahatan dengan semisal perbuatannya apabila ada seorang yang melakukan tindakan kejahatan kepada kita maka hukum asalnya boleh kita membalas kejahatan yang dia lakukan seperti yang dia lakukan. Allah Jalla wa'ala berfirman, فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ Siapa yang melampaui batas kepada kalian, maka boleh kalian membalas sikap melampaui batasnya seperti, tidak boleh melampaui. Seperti dia melampaui batas kepadamu. Itu diperbolehkan. Namun, tidak membalas perbuatan kejahatan itu dengan yang semisalnya, itu lebih baik. Memaafkan itu lebih afdal. Wa anta'fu aqrabu taqwa Kalian memberi maaf itu lebih mendekatkan diri kepada takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang berkaitan dengan sabar yang hukumnya mandub, mustahab, anjuran. Wa amma sabrul mahzur fa anwa'un. Adapun sabar yang terlarang, yang hukumnya haram, maka ada beberapa jenis pula. Sabar yang hukumnya haram. Sabar yang terlarang. Yang pertama kata beliau as-sabru 'anit ta'ami wasyarabi hatta yamut. Bersabar untuk meninggalkan makan dan minum sampai dia mati. Sampai dia mati. Sabar. Ah, saya tidak mau makan. Saya bersabarlah. Tidak makan, tidak minum. Sampai mati. Haram hukumnya. Bersabar yang dapat menyebabkan hilangnya jiwa. Ya, Demikian pula as-sabru 'anil maitati wad-dami wa lahmil khinzir 'indal makhmasah haramun idza khafa bi tarkihil maut. Demikian pula seseorang misalnya yang dalam keadaan darurat tidak ada makanan yang halal di wilayahnya. Yang ada adalah makanan yang haram, ada bangkai, ada darah, ada daging babi. Ya yang halal tidak ada. Sementara kalau dia tidak makan, dapat menyebabkan dia mati. Maka di sini kondisinya darurat. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui dalam kaidah ad-darurah bihu al-mahdhurah bahwa perkara yang sifatnya darurat membolehkan yang asal hukumnya terlarang. Walaysa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada perkara yang haram kalau dilakukan dalam kondisi terpaksa, darurat. Maka, kata para ulama, apabila dia tidak memakan bangkai, atau memakan daging babi tersebut dapat menyebabkan hilangnya jiwa dia, dapat menyebabkan kematian, maka meninggalkan makanan atau sabar untuk tidak memakan makanan yang haram dalam hal ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga diriwayatkan dari Tawus bahwa keduanya mengatakan manittarra ila aklil maitati wad falam ya'kul famata dakhalan nar. Barang siapa yang dalam kondisi darurat dia makan bangkai atau makan darah yang apabila dia tidak makannya menyebabkan kematian lalu dia enggan memakannya, lalu dia mati, kata beliau, maka dia masuk neraka. Maka dia masuk neraka. Karena tidak diperbolehkan bagi dia sabar dalam hal ini. Termasuk di antara hal yang terlarang di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah mencampakkan diri kepada kebinasaan. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Tidak makan sampai mati, itu sama dengan membunuh diri sendiri. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ Jangan kalian mencampakkan, melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Sehingga dia harus makan walaupun makanan yang dia makan itu dari makanan yang asal hukumnya haram. Maka boleh dia makannya. Lalu kemudian terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, para ulama tentang keadaan orang yang miskin ya orang miskin, orang fakir, tidak punya makan, tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan minuman. Sehingga mengharuskan dia untuk meminta. Mengharuskan dia untuk meminta-minta. Apa hukumnya orang yang bersabar untuk tidak meminta-minta. Sementara apabila dia meninggalkan untuk meminta-minta, maka dapat menyebabkan kebinasaan. Dapat menyebabkan kebinasaan. Seseorang bersabar untuk tidak meminta-minta kepada yang lain. dapat menyebabkan kematian. Nah, apa hukum meminta-minta dalam kondisi darurat? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama mengatakan haram hukumnya meminta-minta. Haram hukumnya meminta-minta. Ada sebagian para ulama mengatakan diperbolehkan, bahkan wajib Wajib baginya untuk meminta-minta. Dalam salah satu riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa Imam Ahmad melarang untuk meminta-minta walaupun dalam kondisi tidak memiliki makanan, tidak memiliki minuman sehingga dikhawatirkan dia akan binasa. Al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa beliau melarang untuk tetap meminta-minta. Karena Allah maha mengetahui bahwa hambanya tidak akan mungkin mati sampai rezekinya itu sempurna. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu pertanyaan kepada Imam Ahmad. Beliau ditanya, Idha khafa illam yas'al ayyamut. Apa hukumnya seorang apabila dia tidak meminta-minta maka dia mati. Kata Imam Ahmad la yamut ya'tihi Allah ya'tihi birizq. Kata Imam Ahmad dia tidak akan mati, Allah pasti akan memberikan kepadanya rezeki. Nah, sehingga Imam Ahmad yang zahir dari riwayat ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad tidak menganjurkan untuk meminta-minta meskipun dalam kondisi sangat lapar. Namun banyak dari para pengikut madhab Al-Imam Ahmad, demikian pula Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahwa dia harus meminta. Ini sudah kondisinya darurat. Dan kondisi darurat membolehkan seorang yang asal hukumnya terlarang. Mengemis, meminta-minta memang betul tidak diperbolehkan. Di dalam syariat akan tetapi seorang dalam kondisi fakir, seorang dalam kondisi tidak mendapatkan makanan, minuman yang dikhawatirkan menyebabkan kebinasaan, maka diperbolehkan bahkan wajib untuk meminta dalam hal ini. Yang kalau dia tidak meminta, maka dia bermaksiat. Karena dia harus menyelamatkan jiwanya. Dan Terdapat dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa diperbolehkan seorang meminta dalam kondisi fakir agar dia mendapatkan makanan yang dapat uh, menyelamatkan dia dari kebinasaan. Boleh. Termasuk dalam hadis Qabisah bin Bukhariq radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Nasa'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasluhu al-mas'alatu illa li thalatha tidak dibenarkan meminta-minta kecuali untuk tiga jenis manusia kecuali untuk tiga golongan rajulun asabat malahu jaihatun fayas'al hatta yusiba sadadan min 'aish thumma yumsik Seseorang yang dia mendapatkan musibah yang menyebabkan habis hartanya. Mungkin kebakaran atau yang semisalnya. Akhirnya dia pun meminta-minta agar dia mendapatkan sesuatu yang dapat menutupi uh, rasa laparnya tersebut. Lalu setelah itu dia menahan diri. Dia meminta sesuai kadarnya. Dia meminta sesuai kadarnya. Wa kullu mahdhurin ma'a ad-darura biqadri ma tahtajuhu ad-darura. Ad-darura tuqaddar biqadariha. Jadi eh, hal yang darurat sesuai kadarnya. Setelah itu dia meninggalkan untuk mengemis atau minta minta wa rajulin tahammal hamala fayas'al hatta yuaddiya ilaihim hamalatahum thumma yumsik anil mas'alah dan seseorang yang menanggung tanggungan yang berat yang banyak ya misalnya dia seorang yang mendamaikan dua kelompok yang bertikai salah satu dari kelompok tersebut meminta kepada kelompok yang lain untuk menyelesaikan masalah harus mengeluarkan uang sekian. Maka dia sebagai penengah mengatakan, saya yang tanggung. Saya siap menanggungnya. Dia belum memikirkan dari mana dia akan mengambil uang. Maka diperbolehkan dia untuk meminta. Agar kemudian memenuhi permintaan orang yang uh, yang sedang bertikai tersebut. Lalu kemudian setelah itu dia menahan untuk tidak lagi meminta. Dan yang ketiga warajulin yahlifu thalathatu nafarin min qaumih min dawil hijabillah laqad halatil mas'alatu li fulan fayas'alu hatta yusiba qiwaman min ma'isha thumma yumsiku anil mas'alah dan seseorang yang tiga orang dari kaumnya, dari orang-orang yang berakal, dari orang-orang yang terpandang, mereka mempersaksikan bahwa orang ini diperbolehkan untuk meminta-minta. Dia benar orang yang fakir, dia benar orang yang yang dalam kondisi terpaksa. Maka dia pun meminta sekedar untuk menutupi kebutuhannya. Lalu setelah itu dia menahan diri. Jadi tiga golongan ini dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Famasi wadalik suhtun." Adapun selain dari tiga macam golongan ini, maka hukumnya haram. Meminta-minta itu. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La tahillu sadaqatu li wala li mirratin sawi. Tidak halal sedekah itu bagi orang yang kaya. Berarti sebaliknya yang tidak kaya halal. Taib. Lalu kata Ibn qayyim rahimahullah, "Wa min sadril mahdhur sabrul insan 'ala ma yaqsidu halakahu." min sabu'in aw hayyatin aw hariqin aw ma'in aw kafirin yuridu qatlahu termasuk jenis kesabaran yang terlarang adalah sabarnya manusia untuk melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kebinasaannya ya Misalnya, sudahlah kita ayo kita sabar masuk kandang singa. Sabar. Padahal dia sudah mengetahui ini dapat menyebabkan kebinasaan. Lalu dia mau tanda kita sabar dalam menghadapi ya, hewan buas. Sabar gitu. Walaupun digigit, walaupun di di makan gitu. Atau sabar dari ular. Tak apa-apa, sabar aja, tawakal katanya. Ada sebagian kaum muslimin salah dalam penerapan tawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tawakal kepada Allah adalah menyandarkan diri kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'al akhzi bil asbab. Namun kita juga harus mengambil sebab-sebab. Tidak boleh kemudian seorang bertawakal kepada Allah lalu dia tidak menebab untuk mencari rezeki atau sebab-sebab keselamatan dengan alasan ya tawakal. Seseorang Misalnya duduk aja di masjid. Ya. Lalu dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Ya. Kalau seorang bertawakal pasti kenyang sendiri. Nanti makanan datang sendiri. Lalu dia meninggalkan untuk mencari sebab. Ini bukan tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan untaku ini? Apakah aku biarkan saja dia lepas begitu dan saya bertawakal kepada Allah? Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Iqil, eh, iqil wa tawakkal." Kamu ikat itu untamu, lalu kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikat lalu kamu tawakal. Jadi mencari sebab seorang memiliki mobil misalnya atau memiliki motor lalu motornya itu ditaruh di depan rumah kuncinya ditaruh di uh, di tempat masukkan kuncinya di motor disediakan bensin penuh di tangki motor tersebut lalu dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah tidak demikian engkau kunci engkau beri pengamanan kepada kendaraanmu itu lalu engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau bahwa termasuk jenis sabar yang terlarang adalah sabarnya seorang untuk melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kebinasaan terhadap dirinya. Sabar berhadapan hewan buas, sabar menghadapi ular. Sabar dalam menghadapi kebakaran, ya, ada kebakaran ya dia masuk aja sabar, atau sabar menghadapi banjir, atau sabar menghadapi orang kafir yang hendak membunuhnya. Maka ini sabar yang terlarang. Seorang diperintahkan untuk mencari sesuatu yang dapat menyelamatkan dia. Seperti perbuatan sebahagian kaum muslimin yang juga masih belum memahami mengapa pemerintah menghimbau memerintahkan pada kaum muslimin untuk kepada masyarakat secara umum masyarakat Indonesia untuk melakukan physical distancing menjaga jarak antara satu dengan yang lain Sampai kemudian dilarang membuat perkumpulan-perkumpulan termasuk di tempat ibadah. Bukan hanya di masjid, tempat lain pula, di gereja, di tempat-tempat peribadatan, tidak boleh. Tempat-tempat pendidikan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sebab terjadinya dan semakin menyebabkan tersebarnya virus COVID-19 ini karena adanya kontak fisik. Pemerintah senantiasa menganjurkan untuk tinggal di rumah, tinggal di rumah. Jauhi kontak fisik dengan yang lain, jauhi kerumunan. Sebagian masih juga belum memahami. Bahkan ada sebagian dari kaum muslimin ya. Mengatakan ya sudah, kita tetap sholat jamaah di masjid. Ya. Karena kalau terjadi musibah tempatnya adalah di masjid dengan alasan kita sabar, kita bertawakal kepada Allah, kita akan ingin melakukan ibadah. Lalu kemudian tidak memperhatikan dalil-dalil syar'i, nas-nas dari kitab Allah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya seorang untuk menyelamatkan diri dari sesuatu yang dapat menyebabkan dia terjatuh dalam kebinasaan. Dan ini sudah sering kita terangkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Gimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita al-hajar as-sihhi. Melakukan isolasi terhadap satu wilayah atau yang biasa disebut dengan lockdown sekarang ini. Itu adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilat terjadinya penyebaran virus itu adalah adanya kontak fisik maka tidak diperbolehkan seorang berdekatan antara satu dengan yang lain. Ada lagi yang mengatakan bahwa ya kan sebagian daerah itu masih belum menyebar. Belum ada orang yang terkena penyakit ini. Subhanallah. Apakah seorang meninggalkan sholat jamaah di masjid tersebut atau sholat Jumat. Menunggu ada yang tertular, menunggu ada yang mati dulu, baru kemudian sadar. Lalu kemudian menghukumi ini adalah sesuatu yang yang masih du, diduga, belum ada kejelasannya. mau huma katanya. Ini orang-orang tidak mengerti kaedah-kaedah syariat. Apalagi sudah ada pembahasan dari para ahli. Apalagi sudah ada fatwa dari sekian banyak para ulama yang menganjurkan untuk meninggalkan sholat di masjid karena dikhawatirkan itu akan menjadi sebab menyebarnya virus tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah ketika para ahli telah berbicara para ulama juga telah mengeluarkan fatwa ditegaskan lagi dengan sikap pemerintah himbauan pemerintah larangan pemerintah masih saja ada yang ingin mengikuti perasaannya atau mengikuti tulisan-tulisan yang tidak jelas sumbernya yang banyak mengandung hadis-hadis yang dhaif atau orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pemahaman yang mapan dalam ilmu syar'i, ilmu agama ini berbicara hanya berdasarkan emosi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa oh, corona itu takut. Takut sama kita atau sama jamaahnya dia. Akhirnya sekian banyak dari jamaahnya dia yang tumbang positif terjangkit virus ini. Ada lagi yang berani menantang mengatakan bahwa mana itu corona biar saya telan. La haula wala quwata illa billah. Dia belum merasakan ya. Dia belum merasakan wajib bagi seorang mukmin untuk menghindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya atau menyebarnya virus ini. Kalau kemudian ada dari kaum muslimin yang terkena virus tersebut, maka yang wajib bagi dia bersabar. Tapi jangan mencari penyakit. Jangan menantang penyakit jangan dengan alasan ya kan kalau kena juga mati syahid <laughs> ya kalau kamu mampu semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan engkau termasuk di antara yang mati syahid semoga tapi tidak jarang seorang ketika terkena penyakit malah dia kehilangan kesabaran lemah imannya tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menantang penyakit itu. Ya, secara umum sakit itu memang penghapus dosa bagi seorang mukmin. Tapi apakah ketika kamu sehat, kamu kemudian berdoa, "Ya Allah, berikanlah sakit pada tubuhku. Ya Allah, berikanlah aku penyakit ini, penyakit itu dengan alasan bahwa banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan sakit bagi seorang mukmin. Ini salah memahami dalil-dalil. Seorang mukmin yang wajib adalah berupaya menjaga diri. Sehat itu nikmat, iya kan? Sehat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan. Tapi kalau kemudian Allah Azza wa Jal telah menakdirkan kepada seorang hamba dia tertimpa penyakit maka yang wajib bagi dia bersabar. Dengan kesabaran itu dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya sebagai seorang yang dimatikan sebagai seorang yang syahid dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harap tapi jangan menantang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala misalnya, dianjurkan. Demikian banyak ayat, hadis menganjurkan kita untuk berjihad melawan orang-orang kafir.